Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya as sailin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwah fillah, kembali Allah bahagiakan duduk di majlisnya Allah Arifin senang sekali didampingi oleh para guru-guru. Akhirnya nggak takut salah. <laughs> Kenapa nggak takut salah? Karena kalau Arifin salah, kita salah, nih guru-guru langsung koreksi. Sering banget salah, langsung ditegur. Saat tadi salah lo ayatnya yang ini. Oh ya, thanks you. Terima kasih. Terus jaga pagari Arifin dengan kritikan, dengan nasihat-nasihat ikhwah billah. Ikhwah billah, cahaya hati yang insya Allah semuanya diberi cahaya hatinya oleh Allah jala. jala Kami mohon ya Allah ya hadi duhai pemilik cahaya. Kita bersama Haji Ridwan cerita pengalaman yang tadinya sangat tidak menyukai zikir sampai sekarang duduk berdampingan dengan Arifin dan kori kita seorang guru penghafal Quran yang jadi rujukan Arifin. Ya. Arifin telepon beliau untuk nanyakan ayat ini, ayat ini. Beliau membacakan kemudian SMS Arifin. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan kathira. Beliau juga yang mengingatkan Arifin untuk amalan isyrak. Terima kasih Ustaz. Banyak sekali nilai amal ibadah antum Ustaz. Terima kasih. E, silakan buka surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Simak dengan iman. Allah bicara dengan kita.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 Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Para malaikat memohonkan rahmat untuk kalian agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka semua. Allahu Akbar. Mereka yang berzikir Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Dan malaikat juga mendoakan mereka yang berzikir agar keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah mu'alaf kita yang masuk Islam melalui majelis sudah 581 dan foto-fotonya Arifin Muat di Facebook Arifin KH Muhammad Arifin Ilham atau bisa diikuti di www.azikro.com termasuk yang infak ya ikhwah bisa lihat di sana gambar masjidnya desain masjidnya semua Allahu Akbar mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai di akhirat nanti terima kasih karena yang mendoakan banyak sekali ini yakin amal jariah kita diijabah diterima oleh Allah Bang Haji Ridwan langsung saja Abang Arif memanggilnya Bang Haji ya pertama kali lihat orang zikir gimana sih Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali bin Ilham yang saya hormati, dengan duduknya aja Haji Ridwan seumur hidup selama dunia ini ada, baru sekarang. Dari awal mula istri setiap bulan pertama putih-putih datang pakai motor, purr, macet rumah. <laughs> saya bilang nih ngapain sini putih-putih begini pada macet gitu saking keselnya jadi kesel tadi mas istri pak anterin dong zikir ke azikra sekali kita belaga nggak denger ya, kita nggak belaga nggak denger pak anterin ke dalam dong macet kita bilang gitu kan Enggak alasan aja ya alasan aja karena nggak suka tapi bisa masih bisa ya masih saking hidayah belum datang Ustaz datang lagi bulan berikutnya kita antar sampai di situ gerbang udah mulai sampai oh, gerbang oh, udah mulai dekat nih ya karena istri kan begitulah ya kita kurang ini juga hormat pada istri takjim pada istri di gerbang situ temen juga dari Sentuh ketemu jikir bersama keluarganya malah ditarik motor Pak Haji itu belakangnya ditarik ayo hadir dulu di rumah lu aja jikirnya rumah lu jikirin supaya terang benderang tempat lain lu jikirin sampai bercanda begitu dan begitu Ustaz juga ya kesal juga ke Ustaz ini ya nih mudah-mudahan dimaafkan Ustaz batin Pak Haji nih waktu itu kesel apa coba keselnya apa mungkin saking dengkinya hati saking dengkinya kedengkian yang tidak ada tempatnya kok bisa dengki begitu waktu itu sampai bulan ketiganya ikut ke sini Ustadz buang air mau pipis ah. <laughs> subhanallah ya Allah Akbar mendekat-mendekat pipis ya Allah pas dilihat wah kayak Madinah nih tempat WC-nya begitu dalam hati karena beliau lama di Timur Tengah hmm. terutama di Saudi beliau lama mantap juga nih gitu dalam hati ya udah sampai situ aja udah gitu pas Ustadz Tausiah pas di tausiahnya begini mari kita doakan ayah, handa, ibu kita yang sudah tiada ibu Paju udah nggak ada oh, betul juga nih mesti kurimin juga nih dalam kubur ikut nangis pertama itu. Ingat ikut nangis. Itu nangisnya di kamar kecil. Malah deket WC belah sana dikit tapi Subhanallah. Paginya setelah zikir nyoba ikut sholat subuh di sini. Imamnya Maulana enak bener kayak sudes termotivasi kayak suara sudes haram termotivasi terus Ustadz di situ lagi Pak Haji kan seneng nih Al-Quran Ustadz Arifin kalau membahas selalu buka dalilnya ayatnya ini Quran itu istilah bahasa anak mudanya Ogut seneng ke Quran dengan bahasa dalil itu <laughs> bayangkan beliau beliau masih menyebut anak muda Ogut <laughs> jadi selalu Ustadz bahas itu selalu buka dalilnya ayat sekian itu realita dan nyata Pak Haji harus percaya dan yakin begitu Ustaz rupanya pengalaman Bang Haji mohon maaf kalau ada yang apa tersinggung mohon maaf ini curahan hati asli dari hati dari hati yang paling dalam mudah-mudahan ini pun jadi bakal dakwah dan bermanfaat buat semuanya dari Pak Haji cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah janji Allah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Tadi dibacakan oleh Ustadz Muslim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman. Berzikirlah kalian kepada Allah. Zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Walladhi usalli alaikum. Niscaya Allah merahmati kalian Makanya kita tumbuh saling sayang kan. Akhirnya beliau kan tadinya benci, sekarang benci juga, benar-benar cinta. Nah, prosesi terjadi hidayah itu. Kita pun saling sayang karena subuh terus di masjid. Tatapan mata, sentuhan tangan. Arifin jadi sayang semua, sayang dengan Bang Indra. Sayang dengan ayah-ayah semua. Kangen Ayah Haji Ahmad bersama putranya. Ini jadi sayang kita. Allahu Akbar. Wa malaikatuhu. Dan malaikat pun hadir. Malaikat hadir karena malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. al laila wan nahar la turun. Malaikat bertasbih siang malam tidak pernah patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Sesaat pun tidak pernah putus. Sama halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yazkurullah kull ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat di mana kapan bagaimanapun setiap helaan nafas setiap denyut jantung fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah yanam la yanam ainuhu tanam qalbuhu la yanam dalam syair Rasul wasallam tidur tapi tidak tidur Mata beliau terpejam Tapi hati beliau terjaga Subhanallah Karena itu malaikat senang dengan hamba yang berzikir Dan majelis zikir Majelisnya para malaikat 16 hadis sahih zikir berjamaah Dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah Allahu Akbar Tidaklah satu kaum duduk Lalu mereka zikir bersama Melainkan mengundang perhatian para malaikat Malaikat membentangkan sayap untuk mereka Lalu mendoakan mereka Mengaminkan doa mereka Karena itu zikir malaikat Zikir malaikat Zikir malaikat maka hamba yang berzikir sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majelis zikir, majelisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati nur agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan. Tidaklah satu kaum duduk berzikir. Lalu selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang terjadi. Kumu qad ghafarallahu lakum wa budilat hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban. Mas Gatot, kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai pipis. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat? Wa budilat hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. ada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majelis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah. Sekarang setiap subuh, setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, bal zikrallah, hendaklah ia berbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir, ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustadz sekarang saya. 68 tahun Ustaz baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah Qiyamul Lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiya. Orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu Akbar walillahil ilham Ijtama alaihi wa Tujuh golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu Akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda nih. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Lalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar. Senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir ya kawan. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati HNTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin bukan hanya kekurangan bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل